اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Ini hadis mengandung doa. Saya sebelum baca asbabnya, apa sebab Rasulullah SAW? Apa faedahnya doa ini? Saya akan bacakan terjemahannya saja. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan engkau. Kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arah yang agung. Segala yang dikendaki Allah pasti akan terjadi. Dan yang tidak dikendaki tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha mulia dan besar. Aku ketahui secara pasti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Ia telah mencakup ilmu segala yang ada. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan-kejahatan yang timbul dari diriku sendiri dan dari kejahatan tiap makhluk yang engkau kuasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ini doa. Asal mulanya Nabi mengajarkan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala Ada salah seorang sahabat namanya Abu Darda. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini. Rasulullah SAW sambil mengatakan barang siapa yang membaca doa ini di waktu pagi maka ia tidak akan kena musibah sampai sore dan kalau dibaca waktu sore, dia tidak akan terkena musibah sampai pagi. Dipegangi oleh Abu Dhar, dibaca. Pagi dibaca, sore dibaca. Ini doa dalam wirid Al-Latif lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi wirid yang dibaca pagi ada doa ini. Kemudian pada satu hari datang orang-orang ramai, geger. Abu Darda, Abu Darda, rumahmu terbakar. Abu Darda sambil senyum bilang, rumahku terbakar. Tidak mungkin rumahku akan terbakar. Itu deretan tempat-tempat di mana rumahmu di tengah-tengahnya itu semua habis dimakan api. Abu Darda berkata, "Lam yakunillahu liyafa'ala dzalik." Tidak mungkin Allah akan menakdirkan itu insya Allah. Apa sebab? Sebab saya diajar oleh Habibku, oleh Habibi Rasulullah SAW. Bacalah doa ini. Maka saya baca. Saya yakin itu rumah tidak terbakar. Sudah mari kita lihat sekarang. Berjalan dilihat rumah Abu Darda butuh. Tidak tersentuh satu peltian api. Apalagi terbakar. Kayu-kayunya utuh. Tembok-temboknya selamat. Sana rubuh, jatuh ini selamat. Membaca doa ini ada artinya. Masyarakat muslimin, kita sekarang berhadapan dengan masa terbakar sana, terbakar sini. Banyak hal-hal yang harus direnungkan oleh umat Islam. Apalagi yang kepunyaan kita ini sedikit sekali. Kalau saya umpamanya punya toko, Terbakar toko saya. Bagaimana saya mau cari modal membuat toko lagi? Dan hari-hari ini kantor-kantor asuransi sudah mulai tidak menerima asuransi. Apa sebabnya? Sebab terbakar terlalu banyak pasar tanah pasar sini. Ya orang takut kalau asuransi diterima terus bisa kokot dia bangkrut bayar asuransi banyak. Apakah tidak sepantasnya kita semua ini mengansuransikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? yang punya harta, yang punya toko, yang punya rumah, yang punya segala-galanya. Jangan capek-capek baca ini saja. Tetapi dengan penuh kepercayaan dan iman kepada Allah. Jangan setengah-setengah. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." nabi ma syaa. Aku ini sebenarnya menurut dugaan hambaku itu sendiri. Kalau dia menduga dan mengira bahwa saya meyakin bahwa saya bahwa kami akan menjaga kami akan jaga. Kami tidak akan kecewakan hamba. Begitu hadis Qudsi. Di saat umat manusia tidak menerima asuransi dan Tuhan membuka asuransinya, kita serahkan saja segala-galanya kepada asuransi Allah. Apa salahnya? Malah kita selamat. Malah kita kuat. Dan tidak rugi apa-apa. Saudara tidak usah bayar uang. Kalau saudara bayar kantor asuransi, saudara bayar duit. Kalau kepada Allah, Saudara tidak usah bayar. Allah akan menambah lagi. Kalau subhanallah bihamdih memenuhi langit dan bumi pahalanya, persenannya, apalagi kalimatnya begini banyak. Jelas sudah saudara Bagaimana kalau saya baca bersama dengan saudara-saudara? Bersedia? Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka dulu anunya. Dekatnya dibuka biar sama-sama melihat. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا الله Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arsh yang agung. Segala yang dikehendaki oleh Allah, Pasti, akan terjadi. Dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada, kekuatan. kecuali dengan Allah yang maha mulia, dan maha besar. Aku ketahui, secara pasti, bahwa Allah, maha, kuasa, atas segala sesuatu, dan bahwa Ia, telah mencakup, ilmu segala yang ada. Ilmu segala yang ada. Ya Allah, ya Allah Aku berlindung denganmu, Aku berlindung denganmu. Daripada, kejahatan. daripada kejahatan yang timbul dari diriku sendiri, dari diriku sendiri. Dan, dari dan dari kejahatan tiap makhluk, yang engkau kuasai, ubun-ubunnya. Ubun Sesungguhnya Tuhanku, Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus dengan demikian ma'asyiral muslimin, insyaallah kita semua selamat melintasi sisa umur kalau kita baca ini tiap hari, pagi sekali dan sore sekali. Artinya, pagi sesudah sholat subuh dan petang kalau matahari akan terbenam. <clears throat> Jadi, dengan demikian kita menitipkan segala-galanya kepada Allah. Kalau memakai istilah titip, dan sebaik-baik yang dititipi adalah Allah Rabbul Alamin. Karena itu saya anjurkan kepada saudara-saudara sebagaimana saya anjurkan pada diri saya sendiri untuk baca bersama-sama atau sendiri-sendiri uh, doa Rasulullah SAW ini. Lebih tepat lagi kalau saudara bisa mengajarkan ini kepada istri dan anak-anak saudara. Di masing-masing antara kita sudah menitipkan segala-galanya pada Allah